Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya pelajaran terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul halaman 84. Bagian bawah itu sama'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perkara-perkara yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar apa saja Naam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lainnya kita lihat sini. Qad qaddamna annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a kalamullah azza wa jalla wa khitabahu lahu lailatul Isra. Sungguh kita telah melewatinya bahwasanya Rasulullah SAW beliau mendengar ucapan Allah taala dan pembicaraan Allah taala di malam Isra. Paham ya? Ketika diwajibkannya salat lima waktu. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam fanuditu aku dipanggil an qad amamtu faridati eh, agar aku menyempurnakan kewajibanku nah paham ya kemudian Allah Subhanahu wa taala wa an ibadi kemudian aku memberikan keringanan untuk hamba-hambaku nah jadi nah barakallahu fikum <clears throat> eh, waktu itu Rasulullah SAW panggil oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa? Mengenai solat lima waktu awal bulannya puluh kali dalam sehari semalam. Kemudian dipanggillah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan kewajiban tersebut dan untuk memberikan keringanan nah barakallahu fiikum karena awal mulanya setelah turun ketemu Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa AS menyarankan agar kembali kepada Allah Ta'ala untuk minta keringanan. Sampai mendapatkan keringanan dalam sehari semalam, lima apa? Lima kali itu. Nah, kita lihat, Ya Muhammad, Wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Wahai Muhammad, sungguhnya ucapan yang ada di siku tidak terganti. Hiya khamsun, wahia khamsun. Yaitu lima Eh, lima kali dalam sehari semalam tapi itu senilai dengan khomsun senilai dengan lima puluh kali dalam sehari semalam bayangkan awal mulanya lima puluh kali ternyata turun ketemu Nabi Musa as umat nggak akan mampu naik minta keringanan naiklah ketemu Allah SWT minta keringanan paham ya meminta Allah subhanahu wa taala keringanan nah ketemu dalam artian berbicara ya karena Allah taala eh, Rasulullah tidak melihat Rasulullah, Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan keringanan sampai lima, lima kali dalam sehari semalam. Tapi senilai dengan lima puluh, Masya Allah. Lima kali dalam sehari semalam senilai dengan berapa? 50. Itu pun masih banyak orang yang nggak mau sholat. Banyak atau tidak? Banyak. KTP-nya tuh cek Islam. Agama Islam. Tapi sholat males. Jarak masjidnya dengan rumahnya berapa jaraknya? Cuma satu meter setengah. nggak mau melangkahkan kakinya ke masjid. Bayangkan itu. Yang lemah apanya? Imannya kalau badannya kuat berbelan tiap hari Berbulan tiap hari, push up, sit up, lari maraton, eh, juara karate eh, sedunia. Wah, sedunia, paham ya? Nah, barangkali fit. Tapi melangkahkan kakinya ke status satu setengah meter dari masjid tidak kuat. Imannya yang mempengaruhi barakallahu fit, Nah, Itulah yang namanya apa? Nam kelemahan iman. Famithlu hadza la yaqulu illa rabbul alamin. Seperti ini tidak ada yang mengatakan kecuali Rabb semesta alam, Allah Subhanahu alam. taala. Kama fi qaulihi ta'ala li Musa sebagaimana perkataan Allah taala kepada Musa alaihissalam innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa salat salata dikri sesungguhnya aku adalah Allah tidak ada ilah yang berhak untuk sembah kecuali aku ibadahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku qala ulama ussalaf wa aimatuhum berkata para aimatus salaf dan juga ulama mereka hadza min adallil dalail ala anna kalamullah ghairu makhluk ini termasuk dalil yang paling menunjukkan bahwasanya ucapan Allah itu bukan makhluk Bahwasanya Utama Allah Taala bukan makhluk. Lianna hadza la yaqumu bi dzati makhluqatih. Karena seperti ini perbuatan seperti ini tidaklah apa? Tidaklah ucapan seperti ini nambar kalafik bisa tegak dengan zat makhluk-makhluk sendiri. Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Ucapan tadi itu nggak mungkin makhluk yang mengucapkan aku adalah Allah itu nggak mungkin makhluk yang mengucapkan. Itu hanya Allah taala yang mengucapkan. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkannya. Naam. Allah musta'an. Kita sini. Wa qad rawa sallallahu alaihi an rabbih azza wa jalla hadits katsiran sungguh Rasulullah sallallahu telah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sangat banyak ke hadis seperti hadis ya ibadi wa hamba-hambaku kullukum za'iun illa man at'amtuhu kalian semua itu lapar kecuali orang yang aku telah beri makan kepadanya ini berarti siapa yang mengucapkan seperti ini Allah Subhanahu wa taala al hadis wa qad rawahu muslim wa qad ra'a jibril alaihi wasallam hunaka ala suratihi wa kana qad ra'ahu qabla dzalik munhabitan minas sama ilal ard ala surat lati khuliqa 'alaiha. Dan sungguh Rasulullah SAW telah melihat Jibril AS di sana waktu itu di atas bentuk aslinya. Perhatikan ini, di atas bentuk aslinya. Nah, barakallahu fikum waktu itu Rasulullah SAW melihatnya Sebelumnya juga pernah melihat ketika Jibril turun dari langit ke bumi berdasarkan apa bentuk aslinya. Bentuk aslinya berapa sayapnya? Berapa? 600 walahu situm ajana memiliki 600 sayap. Wa dzalika fi ibtida'il wahyi yaitu di awal permulaan wahyu. Wa huwa al-ma'niyu yaitu yang diinginkan biqauli ta'ala dengan perkataan Allah Ta'ala 'allamahu syadidul quwa yang mengajarinya adalah adalah apa makhluk yang memiliki kekuatan Jibril alaihissalam. Dumirratin fastawa yang waktu itu dia punya kewibawaan kemudian juga menampakkan wujud aslinya wa huwa bil ufuqil a'la yang waktu berada di langit yang tinggi summa fatadalla kemudian mendekat tambahlah dia mendekat fakana qaba qausaini ini saking dekatnya itu bagaikan apa Nambahkan barakallahu fikum nam e, dua busur apa bagaikan busur panah dengan anak panahnya dekat sekali Nambahkan barakallahu fikum seperti itu Fasahih min qaulil mufassirin bal maqtu' bihi yang sahih berdasarkan ucapan ahli tafsir bahkan bisa dipastikan dengannya annal mutadalli fi hadil ayah wa Jibril. Bahwasanya yang nam semakin mendekat di sini yang diingin adalah Jibril alaihissalam. Kama akhrajahu fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana keluarkan di dalam sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha simak kitabnya annaha sa'alat Rasulullah SAW an dzalik bahwasanya waktu itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut faqala dzaka Jibril itu tadi Jibril faqad qata'a hadzal haditsun niza' Dan sungguh hadis ini telah mematahkan perselisihan yang ada. Wa azhal iskal dan juga azhal iskal menghilangkan iskal yang ada. Jadi benar-benar Jibril alaihissalam. Wa qaddamna annahu istama'a bil anbiya wa hum 'ala maratibihim wa ra'a khazinal janna wa khazinal nar. Perhatikan ini. Dan sungguh telah kita lewati juga bahwasanya Rasulullah berkumpul dengan para nabi eh, sesuai dengan apa? tingkatan-tingkatan mereka. Dari apa? Langit pertama, langit kedua sampai langit yang ketujuh. Paham ya? itu bertemu dengan nabi-nabi yang ada di situ sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Kemudian Rasulullah juga melihat penjaga surga dan penjaga neraka. Pendapat yang sahih untuk penjaga surga Ridwan itu hadisnya lemah. Paham ya? Nah, yang tepat adalah nah barakallahu fiik penjaga neraka itu Malik. Paham ya? Itu sahih. Tapi kalau penjaga surga Ridwan itu riwayatnya riwayatnya apa? Nah barakallahu fikum fiha kalam. Jadi riwayatnya itu tidak selamat dari kritikan. Jadi kesimpulannya, nah barakallahu fikum, nah untuk yang sahih adalah penjaga neraka, malaikat Malik. Untuk riwan itu hadisnya dhaif, lemah. Wasanyahu min kulli samain. Kemudian Rasulullah SAW didampingi. Paham ya? Nah barakallahu fikum Rasulullah SAW didampingi oleh malaikat Jibril pada setiap langit. Nah muqarribuha ila sama. Nah maksudnya, nah barakallahu fikum enam e, <clears throat> eh, didampingi malaikat Jibril di, di setiap langit tersebut bertemu para nabi tadi itu. Nam allati taliha berikutnya berikutnya. Wa talaqahul min minal okhra Kemudian juga saling bertemu di situ. Intinya nah barakallahu fikum berkumpul dengan para nabi sesuai dengan apa kedudukan mereka. Wa nazala 'ali Jibril alaihissalam bil Qur'an lillahi jalla wa ala 'ala qalbihil karim. Dan juga Jibril Alaihi alaihissalam menurunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran nabarakallahu fikum nah melalui hati hatinya yang mulia maksudnya bagaimana maksudnya Jibril alaihissalam perantaranya Wafis sirah dalam sirah yang lain sebutan dalam kitab sirah Anahu atahu malakul jibal bahwasanya suatu ketika pernah datang malaikat penjaga gunung malaikat penjaga gunung yauma kornis sa'alib nah itu pada suatu hari nam Kornis sa'alib itu nama tempat nama tempat antara Mekah dan Taif. Namanya Qarn Sa'alib namanya. Paham ya? Jadi jadi maudhi'un na'am barakallahu fikum eh Makkah wa Taif, tempat antara Mekah dan Taif. Naam. Suatu ketika ada malaikat penjaga gunung membawa suatu risalah dari Allah taala seraya berkata insa'a an yutbiqa 'alaihimul akhsabain. Kalau kamu mau, na'am barakallahu fik. Jadi jika mau, maksudnya mau jika Allah telah menghendaki dengan bantuan dari itu ya, malaikat malaikat maut tadi itu, nah diutus tadi itu untuk menimpakan dua gunung besar kepada mereka orang kafir Quraisy yang waktu itu mengganggu beliau SAW sampai gangguannya itu luar biasa. Ya, ditawari oleh malaikat tadi itu. Nah, tapi apa kata Rasulullah faqala bal ngam astani bihim, bahkan biarkan mereka hidup. Sebutan riwayat yang lain, nambahkan yang aku inginkan nanti agar ada dari kalangan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa sahih Muslim anna malakan nazala bil ayatain min akhir surat al-Baqarah. Wa sahih Muslim an Fatimah binti Qais anna Rasulullah sallallahu 'ala al-minbar an Tamim ad-Dari bi qisati dajjal ma'ruf ini ya. Dalam sahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwasanya Rasulullah SAW juga apa? menceritakan suatu hadis di atas mimbar. Hadisnya dari siapa? Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Auf Ad-Dari tentang kisah Dajjal. Karena dari kalangan sahabat yang bertemu Dajjal siapa? Siapa namanya tadi? Sahabat yang bertemu Dajjal? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu sehingga ketika menceritakan kepada Rasulullah SAW Rasulullah membenarkannya. Nah, nasallahu Assalamualaikum wasallam walhamdulillahirabbil alamin.